الرحيم kita masih di dalam penjelasan tentang salat tasbih salat tasbih salat tasbih termasuk golongan salat salat sunnah Jadi sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab ini An-Nasaih Ad-Diniyah wa minal mustahabbi salatut tasbih wa hiya arba'u rakaat dan termasuk yang disunnahkan Salat tasbih Dinamakan salat tasbih Karena di dalamnya Banyak bacaan Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Maka setiap rokaat 75 kali Jadi empat rokaat menjadi 300. Nah, karena banyaknya bacaan tasbih, maka dinamakan sholatut tasbih. Wahia arba'u rakaat. Salat tasbih adalah empat rakaat. وقد وردت الأخبار بفضلها dan sudah datang khobar-khobar artinya hadis-hadis tentang keutamaan atau fadilah salat tasbih. Di antaranya wa anna man sallaha ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhunubihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melakukan salat tasbih dosa-dosanya atau setengah dari dosa-dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Akan tetapi yang dilebur itu adalah dosa-dosa kecil sebagaimana yang sudah seringkali saya sampaikan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, amal-amal perbuatan yang melebur dosa selagi batil kabair selagi ditinggalkan dosa-dosa besar karena kalau dosa-dosa besar harus melalui tobat sebagaimana mestinya dengan syarat-syaratnya. Adapun amal-amal perbuatan baik lebur dosa, dosa, dosa kecil. Walaupun dosa kecil itu pun orang wajib bertobat. Tapi untungnya amal-amal soleh, amal-amal ibadah, termasuk sholat tasbih, ini menyebabkan terleburnya dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang berarti dosa-dosa kecil. وقال صلى الله عليه وسلم لعم العباس رضي الله عنه حين علموا إياها Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Oleh Nabi diajari sholat tasbih. Jadi asalnya sholat tasbih Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam mengajari pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi bersabda demikian. Salliha fi kulli yaum lakukanlah sholat tasbih ini pada setiap hari. Jadi kalau orang itu dapat <clears throat> mempunyai kesempatan hendaknya melakukan sholat tasbih fi kulli pada setiap hari. Kalau dia dapat ada kesempatan sholat tasbih setiap hari. Au fi kulli jumu'atin atau pada setiap Jum'ah, berarti seminggu sekali jadi kau dapat setiap hari kalau tidak dapat ya sejumat sekali au fi kulli syahrin atau pada setiap bulan pada dapat ya sebulan sekali au fi kulli sanatin atau dalam setiap setahun sekali kelenak loh ya jadi setahun sekali kalau setahun sekali nggak bisa au fil umri marotan atau seumur sekali pokok pernah setahun sekali ya enteng syariat itu enteng dan ini menandakan kalau ada amal soleh, amal yang baik, walaupun orang tidak dapat menggunakan dan mengamalkan begitu banyak, hmm. jangan tidak walaupun hanya seumur hidup sekali. Jadi jalankan walaupun seumur sekali. Jadi kalau ada orang sudah pernah melakukan sholat tasbih satu kali, ya sudah dia hasil sunnahnya walaupun hanya sekali itu dalam seumurnya tapi sedapat mungkin ya perbanyak sebab Allah telah berfirman fastabiqul khairat berlomba-lombalah mencari kebaikan maka setelah Allah menciptakan masa surga isinya kenikmatannya dan sebagainya Allah menganjurkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dalam hal itu mengejar surga, mengecel kenikmatan surga supaya orang-orang itu berlomba lomba di balapan berlomba-lomba menjadi kebaikan. Qala ba'dul ulama'i rahimahullahu rahmatullahi alaihim sebagian ulama mengatakan وهذه الصلاة مجربة لقضاء الحوائج المهمة Sholat tasbih ini sholat yang sudah sering dicoba terap untuk hasilnya hajat-hajat yang penting, kebutuhan-kebutuhan yang penting. Jadi kalau orang mempunyai sesuatu harapan, mempunyai hajat penting, supaya cepat hasil, lakukanlah sholat tasbih. Iya. Jadi melakukan sholat tasbih lalu minta pada Allah apa yang dia harap harapkan, apa yang dia hajatkan. Jadi hajat-hajat yang halal, yang penting, yang beribadah. Allah. Ini insya Allah sana. Maka dikatakan mujarab. Bagaimana sudah pernah kita lihat Kalimat mujarab itu artinya sudah pernah dicoba dan hasil. Bukan alia mujarab itu mandi, bukan. Jadi bukan, bukan masalah mandi. Mujarab itu pernah dicoba atau sering dicoba. Ini sesuatu yang sudah mujarab. Dari, dari kalimat jarroba yujariku tajribatan atau tajriban artinya mencoba tasbihnya itu juga nama nama kan tasbihnya jadi membaca Al-Baqir Salihat karena sendirinya bagaimana yang sudah saya terangkan pada cerita Isra dan Mi'raj pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar di mana saja dia dalam salat di luar salat waktu berdiri duduk dan sebagainya diterima oleh Allah menjadi sebuah halaman dalam surga ya wah ini dilakukan dalam soal sekali berapa nah, jadi sholat tasbih adalah mujarab untuk hasilnya atau tercapainya beberapa hajat yang yang yang penting. wakala ba'dhum sebagian ulama mengatakan Iza sulliyat laylan Kana alladhi yambagi an usalla bitaharumain Wa tashahudain Wa tasbimain Kalau sholat tasbih itu Dilakukan pada malam hari Hendaknya Atau baiknya Syukjanya Syukjanya dilakukan dua kali. Dua rakaat, dua rakaat. Jadi dilakukan dua rakaat salam. Terus lagi dua rakaat salam. Wah jumlahnya kan empat rakaat. Kalau malam syukjanya utamanya dilakukan dua kali. Dua rakaat sekali, dua rakaat sekali. Nah, ini enteng dan ada sebuah hadis yang mana secara mutlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul lail masna masna salat malam itu dua dua ini baiknya kalau salat sunnah malam dua rakaat dua rakaat maka termasuk al Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan bahwa sholat tarawih harus dilakukan dua rakaat dua rakaat malah menurut Imam Syafi'i tidak sah kalau tidak dua dua mungkin juga sholat tasbih seyogjanya sebaiknya kalau dilakukan di waktu malam jalan kelas dua rakaat lalu salat Lantas lagi dua rakaat baru salam. Jadi tetap jumlahnya empat rakaat. Wa in sulliyat naharon dan kalau dilakukan di waktu siang, jadi orang sholat tasbih di waktu siang. taharrumin wahidin wa tasyahudin wahidin. Arba'a rakaatin jumlatan wahidah kalau siap sujudnya dilakukan empat rokaat sekali gus. jadi empat rokaat terusan tasyahudnya hanya akhir saja tanpa tasyahud awal jadi kalau sunnah sunnah itu sholat sholat sunnah kita lakukan empat rokaat sekaligus ini tanpa tahiyat awal tanpa tasyahud awal jadi langsung nanti tasyahud akhir termasuk qobliyata jum'ah wah bisa kita lakukan empat rakaat sekaligus atau dua rakaat salam dua rakaat salam atau empat rakaat sekaligus usalir qobliyata jum'ati arba'a rakaatin lillahi ta'ala arba rakaatin ya empat rokat sekaligus satu dua tiga empat terus tahiyat akhir tanpa tahiyat awal atau qobliyat bohor ada orang sholat kalau bohor dua rakaat terus salam dua rakaat salam karena qobliyat bohor bagaimana sudah pernah saya terangkan empat rakaat itu sunnahnya ada muakada atau tidak muakada ini boleh jalan sekaligus misalnya qabla zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala sekaligus tanpa tahiyat awal tanpa tahiyat awal juga qabla asar dan sebagainya termasuk salat tasbih kalau jalankan waktu siang Syukjanya jalankan empat rakaat umpama dirubah <clears throat> kalau siang dua rakaat salam dua rakaat salam malam sekaligus ya boleh saja tidak tidak sampai tingkat sah atau tidak sah pokok tetap boleh dan sah hanya siokjanya sebaiknya walaha kaifiyatan dan seterusnya itu mempunyai dua cara <clears throat> kaifiyah itu cara